Pagi hari ini kita berada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Isim Habib Kita masih berada di dalam masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan sholat yang mana menurut apa yang ada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah ini yang sudah kita sampaikan ialah masalah as-safful awal saf pertama maka sedapat mungkin kalau orang datang ke jamaah supaya berusaha untuk mendapatkan soft yang pertama karena pahalanya besar sekali hingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan andai kata orang itu tahu bagaimana keutamaan di dalam beragam dan keutamaan di dalam berdiri di sop Allah tentu orang-orang akan berlomba-lomba kalau tidak mungkin dapat ke semuanya mereka akan minta walaupun dengan diundi karena besarnya nilai besarnya fadilah dan besar ganjaran berdiri di soft yang pertama Kemudian kalau orang itu datang ke jamaah ke masjid pelanggan, kalau sholat penuh dan memang harus begitu. Kalau datang sholat awal harus dipenuhi, lalu kalau sholat penuh lalu sholat kedua dan sebagainya. Sekarang kalau datangnya terlambat, sholat sudah tertutup sama sekali, sudah penuh, jangan melangkah langkah orang yang dia berdiri di mana dia berada. Kecuali kalau di muka sana ada lowongan, tidak ada menutup, yang pilih melangkah untuk menutup soft yang kosong tadi. Lalu berdiri soft antara kanan imam dengan kiri imam lebih afdol di kanan imam. Nah, jadi kalau orang milih mana yang afdol, pertama soft awal Kemudian sedapat mungkin berdiri di kanan imam. Nah, kalau sudah kanan imam penuh orang, ya dengan sendirinya di kiri imam. Lalu soft kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, untuk dapatnya orang itu masuk ke soft awal, bahkan akan dapat berdiri di kanan imam, ya datanya harus lebih Jangan datang terlambat, nanti ingin dibuka. Wah, ini nggak boleh. Apalagi kadang-kadang orangnya datang dulu atau menyuruh orang datang, menaruh sajadahnya. Ya, sajadah ditaruh, wah dia tidak masuk. Nanti sudah lepas. Wah, ini pesan tempat. Di masjid tidak ada pesan tempat masing-masing adalah berhak untuk menduduki di mana dia datang pertama dan mendapat tempat itu itu dia tidak ada kesan tempat hanya di belakang imam yang berdiri di belakang imam itu harus orang yang pandai orang oh, yang sudah balik sampai umur orang yang pandai artinya mengerti masalah sholat jamaah masalah jadi imam kemungkinan um, uh, imamnya salah imamnya batal dapat mengganti Jangan yang di belakang imam orang tidak mengerti apa-apa. Atau kadang-kadang anak kecil. Jangan. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha supaya yang menyudahi saya itu orang yang selebar yang berakal dan orang yang pandai karena kemungkinan imam salah, kemungkinan imamnya batal, kemungkinan imamnya lantas meninggalkan dan sebagainya. Bagaimana? Nah, ini dapat pengetahuan. Nah, jadi orang yang akan berdiri di belakang imam, dia harus tahu diri. Dia cukup cakap untuk menjadi imam dan mengerti bab soal soal jamaah apa enggak. Oh iya, jadi berdiri di belakang imam. Kalau tidak, jangan berdiri di kanannya atau di kirinya. setelah kita mengetahui begitu keutamaan sholat awal maka diperingatkan oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW kalau sudah penuh jangan melangkah-langkai leher-leher orang nah, orang melangkah-langkai orang itu tidak boleh kalau sudah penuh nah, jadi dia berdiri di mana dia dapat hanya nah, Kemudian kalau berdiri soft itu jangan berdiri sendiri. Ini toh sudah berapa kali saya terangkan karena makruh. Nah, makruh itu menghilangkan ganjaran. Bahkan ada imam-imam yang lain itu haram dan sholat tidak sah. Karena zaman Nabi Muhammad SAW ketika Nabi menjalankan sholat berjamaah ada seorang datang lalu berdiri sendiri di belakang soft. Ini soft, soft, soft. Ada berdiri. Setelah Nabi selesai sholat, tanya siapa yang beli sendiri tadi? Jawab saya. Ayo sholat lagi. Diperintahkan untuk mengulangi sholat. Kalau diperintahkan jangan mengulangi kembali yang demikian tadi. Nah, sebagai imam-imam ahli fikih, ahli syariat mengambil dari ini kalau itu menunjukkan orang yang sholat berjamaah lalu berdiri seorang diri, sholatnya tidak sah. Apa buktinya? Karena oleh Nabi diperintahkan untuk mengulangi dan diperingatkan anu, jangan mengulangi lagi. Nah, tapi imam yang lain termasuk Syafi'i ini hanya peringatan keras, tapi sholatnya tetap sah karena berdasar hadis-hadis yang lain. Nah, maka jelas kalau demikian ini kita ambil berdiri sendiri tidak masuk pada soft hukumnya makruh nah makruh itu menyebabkan hilangnya pahala jadi tidak mendapat pahala pak pahala jamaah nah, maka bagaimana caranya masuk saja soft kalau di soft ini sudah penuh tidak ada lawan sama sekali masuk sholat dulu takbir dulu secekir tarik salah satu orang ke tempatnya untuk membaringi dia dan begitu. Nah, menariknya ini tentu dari pilih orang orang yang mengerti atau ngaji. Kalau enggak, wah salah paham nanti. Nah, maka itu semua ilmu harus pelajari, terutama dengan amalia-amalia. Jadi mengerti, anggap adalah sholat. Baru sudah. Sok penuh sudah. Lalu kok ada orang nari? Boleh dia menengok, melihat. Kalau dia samsi ada apa? Nah, Umar tahu Adorna mundur saja dia. Asal tidak gelap di tiga, ya diatur bagi mundurnya. Nah, mundur ini untuk membantu orang yang oh, tahu ini orang tidak punya kawan, berdiri seorang diri. Enggak baik, nah, ini perintah syariat memang benar di sebalik. Nah, tapi harusnya takbir dulu supaya maghrib sudah. Usalli fallon maghribi salatu wa ta'ala Allahu Akbar diatur jangan sampai tiga geraknya sampai jangan tiga kali dua kali nggak apa-apa tiga kali batang nah, lalu yang mundur ini kalau dia tahu mundur ini malah dapat pahala pahala apa pahala menolong orang walaupun dia mundur mundurnya bukan meninggalkan sholat mundurnya demi membantu orang itu yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Toh ini semuanya dari anjuran perintah Nabi Muhammad SAW. Jelasnya dari kesunatan Nabi Muhammad SAW. Nah orang membantu orang dalam kebaikan itu memang diperintah oleh Allah SWT. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Nah, ini baik. Kalau beri sendiri makruh, ya tidak tolong, tidak tolong. Nah, jadi menolong kebaikan mendapat pahala dengan ganjaran. Kalau tarik itu kita menghasilkan, tidak menghasilkan. Ya tidak mau nolong. Berarti dia tidak mau nolong, tidak mau menjalankan kesunatan Nabi orang bakhil. Jadi orang begitu orang pengku. Sudah tahu ini anjuran Nabi dan mengerti dan tidak ada ada Gimana ngertinya? Kalau orang mengerti tidak menjalankan kan sama dengan tidak mengerti. Tidak ada gunanya. Nah, ini harus tahu. Sama saja orang tahu bahwa menjawab salam wajib. Diberi salam orang, tidak mau jawab. Bagaimana? Lu ngerti ini, tidak ada, tidak ada artinya pengertiannya. Nah, ada Jadi kalau tidak mengerti, malah ya. mau menolong, dapat pahala sekarang mundur nah, sudah mundur semua lalu setelah mundur cecep dua orang sekarang jadi kan kosong kok kosong ini masuk ini masuk kalau ada orang Oh, kalau jatuh lagi gampang. Artinya tetap cecep sekarang seorang diri sudah seorang diri lantas menarik kawan terjejer nah ini yang kosong ini merapat ini merapat merapat merapat merapat merapat nah, ini sok yang kosong ini mereka merapat sendiri orang oh, datang lagi gitu ya terserah ada kosong sana ya masuk di sana tidak ada yang gabung sini tidak ini balik lagi tempatnya tidak begitu jadi sudah tidak usah balik banyak cara-cara demikian harus tahu. Jadi membantu dan menolong orang di dalam menjalankan kebaikan itu pun menjadi kebaikan, itu pun ada pahalanya asal dasar lillahi taala. Sama dengan orang menjadi imam atau dia bukan imam, sholat sendiri, ada orang masuk ikut. Kebetulan dia sudah rukuk sudah rukuk ada orang masuk, masuk menjadi makmum itu. Nah, ini supaya dilambatkan rukuknya agar orang ini dapat mengikuti rukuk. Sebab siapa yang mendapatkan rukuk dalam jamaah berarti mendapat satu rokaan. Nah, melambatkan ini demi menolong tadi Wah, ini dapat pahala. Apa sudah saya contohkan imam biasa, sama imam sudah. Berapa orang sama. Sudah, waktu sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar rukun dong dengar ada orang usolli fawwa mahmuman Allahu akbar nah ini sudah selesai rukunnya Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi sudah tiga kali selesai mau berdiri ada orang Allahu akbar masuk ini lambatkan ini jangan tergesa-gesa nah, tidak naik jangan biar ini mendapat apa mendapat roh rokok tunggu sudah kira-kira dapat rokok ukurannya sudah cukup untuk mendapat satu kali rokok hingga mendapat satu rakaat lalu sama Allah iman nah, nah, ini menolong semua nah, maka orang jadi imam ada ilmu kan, eh, ilmu ilmunya kadang-kadang datang begitu harus tahu asal menolongnya tadi jangan pilih kasih dengar suara ini kawan saya nah dia tunggu Lantas, soal lagi berapa hari, soal ini musuh saya, tidak tunggu. Ya, ini sentimen. Ya, tidak boleh harus militan siapa saja, tidak peduli siapa yang datang, pokok orang gabung sama ah, lain Sebab kalau dapat satu rakaat adalah eh, dapat satu ruko berarti dapat satu rakaat. Oh masbuk nggak apa-apa. Orang masbuk itu fatihahnya dipikul imam malah mikir memilih imam imam yang kena fatihahnya karena fatihah di samping dia sedih sedih kuadu sedih dia mikul makmum kalau ada makmum seperti ini dipikul oleh imam sudah itu saling umpah makmuman Allah Akbar ikut sudah jangan lagi begitu walaupun dia mendapatkan imamnya masih lam yalin ya walam ini datang masih lam yalin lam ini Allahu Akbar Imam sudah walam yakul kufuwan ahad. Dia masih umpama dapat sempat Bismillahirrahmanirrahim. Imam yang ruku Allahu Akbar ikut ruku sudah. Nah, Fatihahnya kemana? Dipikul. Ayo. Semua dari dari berat sholat Allah Akbar. Tapi kalau yang ruku sami Allah. Nah, itu sudah cara dalam sholat jadi sudah cara dan sholat Nabi sholat begitu. Maka Nabi bersabda, salu kamara itu muni usolli. Hanya ada lewat bahwa Sina Abu Bakar waktu muji Allah terus Nabi mengatakan Sina Allah liman tidak. Nah, tapi asbab musabab ini menjadi biasa. Tapi pokoknya begitulah peraturan syariat syariat. Nah, begitu amal Nabi. jadi kalau kita sholat ya begitu, karena kan Nabi mengatakan selalu kama ra'aitumuni usali ini mutlak. Jadi pokok juga. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Tidak mengatakan kalau begini begini sebabnya begini kalau begini itu tidak begini. Nah, jadi Nabi mengatakan hanya selalu kama ra'aitumuni usol usali, Hanya dalam sejarah kadang ada dijelaskan oh akhirnya apa terjadi begini sebab begini. Tapi itu semuanya tidak menjadi sabab musabab ketentuan. Kita langsung saja mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Jelas. Nah, jadi masuk suatu. Nah, maka orang jangan selalu mundur dari sholat Sebab ada hadis sebagaimana dahulu saya sampaikan, kalau orang itu suka mundur dari sholat, diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diundurkan dari segala kebaikan. Ini kan di dunia, kalau di akhirat diundurkan tidak akan masuk surga bersama-sama orang yang lebih dahulu dahulu ini mengkhawatirkan. Nah, jadi di antara rahasianya, hikmahnya atau khasiatnya di samping pahala samping ganjaran ini mengandung ke, ke, ketentuan orang yang suka mundur dari sholat itu diundurkan oleh Allah. Nabi mengatakan la zalu qaumun yata'akhiruna 'ala saf hatta yu'akhirahumullahu. Diundurkan oleh Allah dari kebaikan. Nah, kalau dalam kebaikan sama mundur, wah ini rugi. Sebab orang itu begini. Kalau orang itu mudah, gampang atau kasarnya gansar menjalankan kebaikan, maju kebaikan ini adalah satu keuntungan orang bahagia. Tapi kalau orang itu gampang, mudah, ringan, kalau akan menjalankan kesalahan, wah ini berbahaya. Jadi tiap-tiap orang harus koreksi dirinya. Kalau menjalankan kebaikan itu mudah, ringan, gampang, enteng, dan ada kemauan besar atau enggak. Oh iya, ini orang baik. Jadi menuju kepada kebaikan ini malah cepat, menuju kepada kejahatan malah enggak. Malah berat, nah, ini orang baik. Tapi sebaliknya, menuju kepada kebaikan ini berat, selalu lambat, selalu mundur, tapi kalau ada muka masa selalu ma maju. Wah, ini berbahaya. Pokoknya kasusnya gangsar mana saudara? Ya, kita pakai gangsar. <laughs> gangsar toat apa gangsar maksiat? Nah ini ya harus koreksi dirinya. Kalau kau masjid kok berat ada saja halangan. Iya, ada tamu, ada ini, ada ini, wah ini repot, malas, alasan kalau ke masjid. Kok nonton kok sergap. <laughs> kok cepat malah datang tawar hari ikut saya berkit loh, kok ada jalan begitu? Kok gangsar? <laughs> Jadi kalau menjaga kesalahan ini kok gangsar? Bagaimana? Wah ini hati-hati. Termasuk orang yang selalu mundur dan soft ini diundurkan oleh Allah dari kebaikan. dan kebaikan dunia dan kebaikan akhir ini mengkhawatirkan. maka harus berusaha. Kecuali orang perempuan kalau berjamaah campur ada lagi ada perempuan biasa dong. Ini afdolnya orang laki-laki itu soft yang pertama. Tapi kalau perempuan afdolnya soft yang terakhir. Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awailuha wa khairu sufufir nisa awal khiruha karena zaman Nabi as, uh, peraturan aslinya begini kalau jamaah bersama ada laki ada perempuan ikut semua laki-laki di muka laki-laki laki sudah softnya baru di belakang laki-laki perempuan ya, kau perempuan nah ini ini aslinya. Nah, bagi perempuan ini, eh, bagi perempuan yang mana afdolnya? Kalau softnya begini, satu soft, dua, tiga. Ini softnya laki-laki. Iya. Afdolnya kalau perempuan ini yang terbelakang. Ini lebih afdol. Soft lebih jauh dari laki-laki. Ya laki-laki, jelas saja afdol yang paling dekat iman. Nah, kalau sekarang sudah agak repot kalau diatur begitu, keamanan dan sebagainya langgar masjid, lalu diberi diberi hijab, diberi satir, diberi tutup begini, jadi samping Jadi jelasnya perempuan itu lebih jauh dari tempat laki-laki itu lebih afdol. Tapi akhir zaman dah. Yang lebih dekat yang sangat digemari. Apalagi dekat nempel sekali, wah hebat ini. Wah ini bahayanya. Mestinya tambah jauh, tambah afdol. Nah, Jadi ada hadis la yazal aqwamun yata'akharun hatta yahumullah mundur mundur dari saf akan dukum oleh Allah maka mukjizat dan saf. Kemudian setelah kita mengetahui demikian keadaan saf dan sedapat mungkin kita harus dibuka dan selalu berusaha untuk dibuka. Kalau seorang sudah berada di sawal sudah biar ada siapa saja, jangan mengalahkan diri untuk orang lain keagamaan skan atau sungkan. Setelah dia sudah mendapat satu awal, dia di belakangnya ada mertuanya atau ada orang yang tua dianggap mulia sekali. Bagaimana? Ya, jangan mundur. Loh, kenapa? Ini masalah ibadah. Nah, dan ibadah tidak boleh kita mengalahkan diri untuk orang lain. Dalam peraturannya, la isaro fil tidak boleh mengalahkan diri untuk orang lain di dalam ibadah dan ini kaidah usuliah peraturan la isara fil urabi urab itu kurba kurba itu amal ilau ilallah jadi tidak boleh mengalah di dalam amal ibadah wah sekarang ada orang sesat awal menengah di sini ada mertuanya biar kenapa yang terlambat jangan mengalah tapi kalau urusan dunia, nah ini kita supaya mengalah, mengalah mendahulukan orang lain. Ini dipuji oleh Allah. siruna ala أَنفُسِهِمْ walau kana bihim khososok. Wah, mereka mengalahkan diri mereka, menjauhkan orang lain, meskipun mereka sendiri sangat butuh. Tapi urusan apa ini? Dunia, nah, dunia ngalah. Makan, minum, naik kendaraan, dan sebagainya, lebih baik mengalah. Maka urusan dunia itu mengalah, itu lebih afdol. Utamakan orang lain. Nah, dulu kan sudah sering saya ceritakan, anggap ada orang mau sarapan. Punya nasi satu piring, wah enak dia mau makan. Lalu ada orang ngemis minta, berikan. Dia mengalah, mengalah. Wah ini terpuji besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'yusiruna ala anfusihim walau kan khasasa. Kalau ibadat tidak boleh. Nah ini sudah sop awal sudah biar orang Nah, masalah. Jadi kalau kita sudah tahu ketentuannya di sini kita dipimpin dibina oleh agama Islam untuk menjadi orang yang tegas berani di dalam hak lain. Ibadat begini caranya, kalau dunia begini caranya. Nah, ini Sebab kalau dalam ibadat kita mengalah mengutamakan orang lain, kita nggak rugi namanya. Tapi kalau dalam dunia kita mengalah, kita makan dapat fadilah, fadilah dan pahala. Setelah demikian masalah soft, sekarang peraturan syariat agar supaya soft itu diluruskan. Nah, jadi soft soft itu supaya betul-betul diluruskan, lurus dan rapat. Bukan hanya lurus saja, tapi lurus dan rapat. Bukan hanya rapat saja, tapi rapat dan lurus ini jadi rapat dan lurus maka itu seorang imam bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau sudah berdiri akan sholat berjamaah memberikan pengumuman sawu fakum. inna taswata sufu min iqamatis salat ada hadis yang lain sawu sufakum fa inna taswata sufu min tamamis salat ada hadis lain. maksudnya sawu luruskan Ratakan saf-saf ini. Karena meratakan saf ini dari kesempurnaan saf salat dari mendiri, uh, eh, tegaknya salat. Nah, jadi usah diluruskan. Nah, maka masing-masing jangan takbir dulu, safnya diluruskan. Karena kalau saf tidak lurus ada sanksinya nanti. Lainnya. Selain masalah pahala, masalah keadaan masyarakat kaum muslimin. Maka diterangkan di sini wa minas sunanil muhimmah dan dari sunnah-sunnah yang penting muhimmah penting tapi al mawfuli anha dilalaikan kebanyakan oleh orang ini sunnah penting tapi umumnya melalaikan sembrono padahal ini sunnah yang penting apa taswiyatus sufuf watarosu fiha meluruskan soft merapatkan soft dan meluruskan soft merapikan soft jadi lurus rapat rapi nah, ini harus jatuh pokoknya di dalam orang berdiri di dalam soft itu harus sama dengan tentara sedang berdiri berbaris Bagaimana? Semua rapi, rata, lurus, nah, begitu. Jadi harus betul-betul rata begitu. Jadi ini dari sunnah-sunnah yang penting, sunnah yang besar, tapi banyak orang melalaikan. Sebab apa? Kalau kita lihat betul-betul banyak dari kalangan kaum muslimin yang sholat, ya syukur Alhamdulillah. Tapi umumnya ikut sholat, tidak mengaji bak sholat. Hanya mempelajari bacaannya sholat, mempelajari doanya sholat pikirnya, lalu ikut. Tidak mempelajari bagaimana sebetulnya caranya mengikuti sholat termasuk jamaah tadi. Coba lihat umumnya. Sudah kadang-kadang baca sendiri, ngapalkan doanya sebagai sudah masuk sholat. Bagaimana? Ya sudah masuk. Jadi macam-macamnya nggak mesti. Lalu nggak ngaji sekali. Karena nggak pengajian-pengajian tidak diterangkan masalah-masalah harian ini. Padahal dibahas yang masalah jauh. Hanya kebetulan kalau kalian fikir baru. Nah umumnya di langgar-langgar masjid-masjid kalau bala fikir yang datang prosor itu umum itu. Nah mana bisa tahu anggap pahalanya tafsir hadis baik memang begitu tafsir hadis tapi hariannya jangan ditinggalkan karena hadis tafsir wah dibahas macam-macam ilmunya maka terserah kepada yang membahas kalau memang pandai bicara ya wah pandai tapi masalah hariannya keliru semua kenapa? tidak disampaikan, tidak diajarkan bagaimana berisolok bagaimana cara sholat, bagaimana ini enggak nah, ini masalahnya harus betul-betul ini dirapikan Nah maka itu untuk hal ini pengajar-pengajar anak-anak nah, dari mulai anak-anak itu supaya sudah dilatih menjalankan peribadatan sesuai dengan cara sebab Nabi bersabda selalu kama ini usaha salat bagaimana kamu lihat bagaimana salatnya Nabi nah, sahabat melihat terus tabi'in sahabat tabi'in tabi'in tabi, begitu sebenarnya oleh-oleh mencatat ditulis dan sebagainya gitu ilmu eh, kan nah itulah masalah dia diatur betul-betul jadi kalau mengajar anak sudah saya tentukan anak laki-laki yang mengajar ya guru laki anak perempuan yang mengajar guru perempuan sudah sholat wah diatur ya diatur seperti orang orang melatih anak-anak bersenang atau berolah berolahraga bagaimana kadang-kadang Lalu di tangan salah wah dibetulkan pegang begini caranya kakinya rumputnya, segalanya dipegang betul-betul oh, diatur bagaimana sampai biasa kalau sudah biasa sampai bisa biasa baru besar nanti mengaji teorinya artinya ilmiahnya bagaimana bagaimana bagaimana saya prakteknya sudah sampai jalan lalu nggak begitu aja ngerti sedikit sudah tahu mengamalkan doanya dan sebagainya lalu ikut bagaimana ya sudah pokok ikut Nah, ini kadang-kadang asap itu sampai ular ini. Ya, wah ya, apalagi masih besar. Bahkan banyak orang kadang sok sana nomor satu, di sana sudah menggok kedua. Nah, kadang-kadang yang pertama dua masih utuh, tengah sudah. Keempat menggok ke lima sana. Nah, jadi sudah menggok begini, ini sudah sanksinya. Maka waqad kana alaihi salam yatawalla fi'la dzalika bi nafsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan sendiri tidak mengatur soft. kalau yang masih baru sedikit, mudah. Sampai dicontohkan kalau Nabi sholat, jamaah ini diatur. Pegang, pegang, dipepetkan, diluruskan, dirapatkan. Sampai dicontohkan seperti Nabi mengatur gelas. Orang mengatur gelas ini karena ngatur untuk gelas. Nabi mengatur orang jamaah ini sama dengan orang mengatur gelas. Jadi kalau kita bayangkan persis sama dengan komandan mengatur anak buahnya, pasukannya, bagaimana? Atau guru olahraga atau guru bersenam mengatur anak anak buah diatur barisnya tangannya lencang kanan kiri dan sebagainya dan sebagainya bagaimana rapi kalau nanti nggak tahu dan sebagainya Wah, kalau banyak sekali ya cukup dengan bisa dengan anjuran. orang nah, orang-orangnya itu harus belajar memahami bagaimana caranya berdiri di sop. Lalu sekarang kerja menolong. Kadang-kadang di sini sudah tahu, wah ini menggo, ya, saudara mundur atau pak, bagaimana? Nah itu, jadi memberikan tahu. Sampai sini semua, sampai maju, sampai mundur, sampai, nah ini harus begitu lah. Jadi sop laki atau perempuan sama masalah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ya tawalla fi'la dzalika bi nafsi. Wa yakthuru tahrid 'alaihi wal amra fihi. Nabi banyak menganjurkan dan memerintahkan. Jadi saat ini Nabi sangat menganjurkan dan sangat memerintahkan. Tahrid menggerakkan, menganjurkan. Jadi memperbanyak. Hingga mengatakan begini, ini. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum Ya kata Nabi Kamu mau meluruskan sosokmu Kalau tidak mau Kamu akan me menentang antara saf dan saf Nanti akan ditentangkan sendiri oleh Allah di antara hati-hatimu Jadi Nabi mengatakan Ya kamu mau meluruskan sosokmu atau kalau tidak mau meluruskan berarti menentang sop hati-hatimu akan diselesaikan satu pada yang lain lain khalifan Allah bina qulubikum Allah akan menyelesaikan apa menentangkan antara hati-hatimu jadi jelasnya kalau kaum muslimin di dalam berbaris ketika melakukan sholat berjamaah tidak lurus sholatnya itu menyebabkan tidak bersatunya hati. Nah, kalau kita sudah memahami hadis ini, renungkan, pahami betul-betul mengapa kaum muslimin selalu cekcok antara satu dengan yang lain. Persatuannya selalu kacau rusak. Bagaimana? Maka makin lama makin tampak tidak bersatu. Bukan tingkat atas, bawah, tengah, umum sudah rata-rata Nah ini apa sebab? Di antara sabab sahabatnya kalau berdiri di sob tidak lurus. Mana caranya Hadis ini. Ya, baca saja. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina ulubikum. Ini semuanya langsung takkit. Kalau ngaji bahasanya ya, lafalnya, wih takkit semua. Ya betul-betul gitulah. Kamu mau meluruskan atau kalau tidak mau meluruskan nanti akan ditentangkan antara hatimu dengan hatimu. Hati antara kaum muslim soal bertentangan. Kalau hati selalu bertentangan mana bisa bersatu? Nah, kita sekarang ini kenapa ya orang Islam ini selalu nggak bersatu golongan ini sama golongan ini, kamu ini sama ini, ini. Kadang-kadang perang Islam sama Islam perang. Apa sebabnya? Nah ini di antara sabab musabab. Walaupun banyak sabab musabab lain, tapi di antara ini la yukhalifanallahu baina qulubikum. Ini coba lihat, la yukhalifan ditentangkan, dimukhalafah, diikhtilafkan, antara hati dengan hati. Kalau hati dengan hati sudah ikhtilaf, mana bisa bersatu? Kan sebenarnya kan hati. Nah inilah pasal. Maka soft sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya katakan sanksinya berat. Walaupun masalah ganjaran, kalau misalkan tidak ada ganjaran, tapi menyebabkan sempat sempatnya hati. Tapi kalau Cina sudah hilang ganjaran, dan menyebabkan tidak bersatunya hati-hati kaum muslimin. Nah, kalau sudah hati, hati tidak bersatu, tentu saja selalu bertentangan. Nah, karena sudah selalu bertentangan, maka jelas musuh Islam mudah menghantunya Masuk itu. Nah, ini coba hadis satu ini. Saya perlu kadang-kadang masih tulisannya itu hadis. Ya, di mana ini tulis biasa maksudnya orang masuk tahu lah ini لا تصون صفوفكم أو لا يخالفن الله ada hadis yang lain begini la tusawwunna sufubakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum nah ini mukhawat kalau wajah wajah ditentangkan oleh Allah kalau wajahnya dibalik-balik bagaimana satu Kedua wujud bisa diartikan lagi makna kinayahnya tujuan. Itija apa aslinya wajah-wajah muka ditentangkan antara muka-muka. Nah kalau sudah bertentangan muka bertentangan ini melihat ini tidak senang ini melihat tidak senang bagaimana? Atau kalau tujuan bertentangan lagi wah ini bagaimana? Hadis ini hati maka itulah betul-betul mutar sop sop harus betul-betul diatur. Nah, ini. Maka orang-orang Islam yang sedang melakukan solat harus betul-betul mempelajari masalah-masalahnya. Nah, di sop ini penting sekali. Nah, Wa Nabi bersabda lagi, Nabi, ini la syaitina tak tadkhulu fi Kholal khulal khusufu fi ai biha yakni biha al-surat allati takunu fiha Nabi juga mengatakan saya melihat setan-setan masuk di sela-sela soft <coughs> kolalnya sekarang soft ini sudah rapat nah rapat kan rapat begini ini pundak ini baunya orang ini pundaknya orang ini melekat tangannya sudah ini harus melekat berkawannya Lari ke rata, kaki gerak begitu. Rata. Kalau enggak, ini pisah atau longgar, ini dimasuki setan. Setan masuk. Nabi Nabi pernah saya melihat setan masuk di selah selah sok yang tidak rapat. Ada hal yang lain Nabi mengatakan setan itu modelnya seperti kambing Yaman. Jadi jadi itu kambing kecil hitam kalau orang haji banyak itu kambing model itu di Arafah banyak sudah ribuan jadi kambing kecil-kecil itu, hitam itu namanya jadi Nabi dan hadisnya setan yang masuk di sela-sela sop ini modelnya seperti kambing hitam tadi itu jadi jadi menggoda orang apa perlunya menggoda Yuswis nah, maka supaya rapat rapat dia ya tidak mengganggu keamanan ya rapat biasa jangan rapat sampai anda jadi pokoknya rapat jangan sampai ada pisahnya sebab Nabi mengatakan inilah arah syaitina tadkul. saya melihat setan-setan masuk di mana fi khalal sufuf khalal selah-selah sof maka dari saya katakan ya hadis yang lain mengatakan ah, ah, setannya ini sama dengan modelnya jadi jadi itu kambing hitam dari negeri Yaman, kecil-kecil hitam. Maka kalau begitu bagaimana? Begini. Fayustahabbu ilsaqul manakib bil manakib. Ail manakib. Jadi ujungnya pundaknya orang ini ini mangkibnya, jadi mangkibnya ini maka antara mangkibnya orang ini ini sama. Nah, kan Jadi begini, ini melekat. Nah, sambung jadi itu Faistahabu irsatu melekatkan al manakib fil manakib ma'at taswiyah dengan rata. Jadi rata. Bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wa la mutakhiran anhu. Jangan sampai ada yang lebih maju, lebih mundur, itu jangan. Jadi lurus berpikiran. Nah ini sunnahnya. Fadzalika was sunnah, itulah sunnahnya. Maka orang kalau diperingatkan di masjid dan sebagainya itu harus syukur. Kadang diperingatkan, saudara sofnya, saudara maju, anu, itu kadang-kadang marah. Wah ini marah, enggak Sudah, sudah, jangan urus orang, sudah sholat sendiri. Jangan mikir halnya orang, keliru yang mengingatkan petunjuk. Karena mengikuti sun, sunnah Nabi yang diingatkan baik. Kalau menentang orang salah. Sebab orang kalau diingatkan baik, takwa dan sebagainya lalu menentang, wah itu orang sombong. Kalau sudah begitu cukup golongan rakan. Idza qila lahu taqillah akhazatul izzatu bil ismi jahannam kita Allah jalankan pada Allah tiga kalau Allah yang lurus yang ini tidak mau wa akhazat izzat merasa besar diri karena dosanya bin kata Allah fahasburu jangan cukup hasad cukup maka cukup biaya ahli neraka sudah cukup bagian neraka nah orang mukmin bagaimana kalau berbuat baik orang mukmin kalau berbuat baik sami'na wa ta'na jangan sebagai Bani Israel sami'na wa asaina itu Bani Israel, ya kita dengarkan nasihat sampai kita dengarkan Al-Quran kita dengarkan ini. Tapi asal, asal itu melanggar. Bukan begitu orang Muslim, itu Bani Israel. Kalau kita tidak orang Islam, mestinya sami'na wa ata'na. Kadang-kadang jawab memang. Kalau yang mengatakan sawu suku bakum, inna kasu suku fumini qamatus salah. Jawab semua, sami'na wa ata'na. Wah, rahmatullah ya kalau jawab tapi nggak lurus <laughs> ini jawab tapi nggak lurus wari kalau nggak sampai lewat soibai ya. iya lebih baik diam nggak jawab tapi lurus itu lebih baik diam saja sudah diperingatkan tapi jalankan jangan jawab tapi tidak menjalankan wah itu sampai nawasain lagi lebih baik diam tapi luruskan lurus lurus sudah pesan terus belakang langsung ngatur sendiri nah, maka jangan takbir dulu luruskan dulu wa yata'akkadu i'tina'u bidzalik tak ditakitkan perhatiannya jadi supaya betul-betul diperhatikan karena sanksinya tadi saya katakan di samping ganjar pahala kesatuan dan persatuan umat ini akan terganggu karena lurus nah kita membutuhkan kesatuan untuk persatuan umat Walaupun kita banyak mayoritas kalau tidak bersatu pucar kacir dimakan orang. Banyak tapi tidak bersatu apa artinya? Tercecer sana sana wah tidak kawan. Sedikit kalau bersatu menjadi kuat. Kalau banyak tidak bersatu ya begitulah bercerai-berai. Wah bagaimana kalau sudah banyak dan bersatu? Seia sekata. Satu pimpinan yaitu Nabi Muhammad SAW yang Quran dan hadisnya. Beres. Maka kalau orang Islam begitu, tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Menggapai Islam, tidak bisa. Karena apa? Kuat. Nah ini, di antara sabab-sababnya, nah, lurusnya, soft, soft dalam sholat. Nah, ini penting sekali. Maka diterangkan di sini, wa ta'akkadul i'tina'u بِذَارِكُ wal amar bihi الْأَئِمَّةِ a'immah بِهِ bihi مِنْ min الْمُسْلِمِينَ muslimin. Nah, imam-imam ini betul-betul harus memperhatikan dan betul-betul selalu mengingatkan jamaahnya. Hei eh, sof, sof, sof. Walaupun cara bagian sabu, sabu, sabu cukup. Ayo lurus, lurus. Boleh Kalau tidak apal hadisnya mau ya atau kalau bisa apal baca hadisnya. Kalau tidak, ayo eh, baris, baris. Kalau lurus, lurus, kan bisa. Gitu. Dia jangan takbir juga, ya sof, kan. Atau dia baca saja ayatnya, apa ah, hadisnya. Nah yang satu sudah tahu. Masing-masing menolong. Nah, Maka untuk nah kebiasaan-kebiasaan sunnah ini dapat dijalankan dari masa kanak-kanak. Ketika mempelajari ibadah, sholat, dan sebagainya, guru-gurunya itu sebenarnya betul-betul sangat memperhatikan. Nah, ya itu. Sudah saya contohkan begini. Masjid sudah ada anak-anak banyak, ada 30, kadang-kadang ada 25, dan ada orang. Bagaimana? Anak-anak berbalik lebih baik ini biar sholat sendiri orang belum sholat sudah isya sudah orang belum sholat biar belum sholat sendiri itu di PP kan gitu jadi di PP mungkin anak-anak ada yang ngaji di kampung ada di masjid nah ini kebetulan di masjid biar tuh malah dilatih ganda ganti ya jadi imam ini sudah sekalian beberapa latihan nah, dipilih kamu jadi imam nah, gurunya tiga empat orang walaupun bukan gurunya mengatur ikut membantu ada rukunya keliru, ada ini jatuh. Nah, terus begitu. Sudah biarkan, jadi harus tahu tenang. Ya sekarang sama di samping ngaji belajar di kampung-kampung. Nah, itu masalah. Sebab apa? Segala sesuatu ini kalah biasa. Kalau orang sudah biasa baik, sampai besar baik. Kalau sudah biasa biasa tidak baik, walaupun nanti besar ngaji berat akan memperbaiki. Kebanyakan kalah biasa biasa. Coba kadang-kadang ngaji, terangkan, tapi masih tetap biasa. Kenapa? Ya biasanya dulu. Namanya bahwa hal ya, biasa. Sudahlah saya contohkan seringkali. Adanya sholat bahagia. sholat maghrib, sholat ada itu ba'liyah. Sunnah mu'akkadah lagi. Orang yang sudah biasa dari mulai kecil, mulai mati ibadah sampai ke dia. Kalau tidak jalankan kan tidak enak. Itu sudah biasa. Tapi yang sudah biasa tidak jalankan, walaupun dalam setiap pengajian diterangkan, Pak Fia, Pak Fia, besar pahalanya, ini rawatib, mu'akkadah, dua rakaat, berapa jaminannya, nggak biasa. Setelah sholat selesai, ya berita sekedar, tuan ngobrol di muka langgar. Kenapa tidak tak dia? Apa tidak ngerti? Ngerti. Apa tidak oh, dengar? Dengar. Berapa kali? Sudah. Sering kali. Apa tidak ingin pahala? Ingin pahala. Apa tidak mau amal ibadat? Mau. Kenapa tidak jangkan? Tak biasa. Nah, ketemu di dah. Kalau biasa. Coba banyakkan. Tak biasa. Nah, jadi amal ibadat supaya dibiasakan dari masa ke kecil. Nah, ini biasa. Nah, ini masalah. Gitu juga dalam peraturan sholat. Terutama dari imam-imamnya. Nah, ini betul-betul. Nah, betul. Wa yata'akkadu al-aqtina'u bidzalik wal amru bi min al a'immah wa hum bi aula min ghairi min al muslimin. Imam-imam lebih utama, lebih berhak dan lebih berwajiban untuk mengatur ini dan memerintahkan Fa inam a'wanun ala birri taqwa. Mereka membantu <coughs> atas perbuatan kebaikan dan takwa. Mereka umir dan dengan itulah mereka diperintahkan. Nah, ini. Begitu juga pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin organisasi Islam itu harus selalu menganjurkan anak buahnya tentang memperbaiki ibadah. Sekarang kepala atau pemimpin organisasi atau perhimpunan Islam dasarnya Islam itu jangan hanya yang disampaikan peraturan organisasi organisasinya saja loh kewajiban syariat ini harus disampaikan kadang-kadang sudah berbicara masalah apa masukkan di sana anggap rapat sudah lah nah, rapat mulai pagi jam 9 sampai jam 12 nah, diumumkan sudah ini datang dohor kita tutup rapat skors untuk kita mari sholat dor usah wudhu dan apa wudhu yang betul caranya begini jangan sampai kurang ada dalil tak bisa dalil tak dalil ya umum saja biasa nah, nanti mari kita sholat sofnya ini yang teratur yang rapi sof sanksinya begini ya itulah begitu jadi kalau sudah semua begini ah, baru sebab dia tanggung jawab sebagai sebagai waliul amri Wali amri apa? Amrinya sekian orang tadi, apa 10 orang, apa 5 orang, apa 100 orang. Akhirnya dia wali amrinya. Dia ketuanya tanggung jawab. Nah, begitu juga imam masjid, amir masjid dan sebagainya. Jadi pokok di mana harus disampaikan. Nah, ini anjuran-anjuran. Benar, -anjuran. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi al 'udwan Pertolong menolonglah kamu atas perbuatan kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan pelanggaran syariat. Jadi kita harus tolong menolong dalam perbuatan yang diridho oleh Allah. Maka kalau diminta pertolongan orang atau akan nolong harus tahu ini bir wa takwa apa ini ism wal udwan artinya ini toat apa ini maksiat kalau kita menolong toat walaupun sedikit kita mendapat pahala yang sama orang akan sholat nggak tahu kiblat kita tulis anu pak sana kita sudah berapa pahalanya orang nggak tahu ke jalan langgar ke masjid ini pak jalannya mana nah, berapa pahala kita sebaliknya kalau orang menolong perbuatan yang tidak baik, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dan dikatakan Al-Imam Al-Ghazali hadis man a'ana ala maksiatin walau fi satri kalimatin karena syarikan lahu fi menolong perbuatan maksiat walaupun dengan separuh kalimat Baru kata itu syarikan lahu fi iya itu saja sudah ambil nah harus berhati-hati Jangan lagi menolong, rangka menolong, menjual barang. Yang mana barang ini akan digunakan perbuatan salah oleh orang itu. Sama ya. Dicontohkan oleh Al-Imam ghazali Ada orang menjual pedang. Lalu yang membeli ini perampok, pembegal. Zaman dulu istilah pembegal. Ya, ada pembegal. Penjual tahu kalau ini pembegal. Beli pedang untuk membegal. Dia tahu, dijual. Jual. Itu sama dosanya nanti kata Isaifin liqadi'i tariqin seperti orang menjual pedang bagi pembegal itu sama juga jangan lagi begitu seorang ulama guru mempelajari agama Islam mengajar agama Islam kalau tahu muridnya ini mempelajari agama Islam untuk perbuatan yang tidak baik bagaimana? untuk bangga, untuk hebat, untuk menipu orang dan sebagainya. Gurunya tahu ini sama. Jadi sama, andil. Nah, coba lihat di bidayah itu. Dan itu ada dasarnya semua. semua diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kita ayat. Nah, itu Pak. Wala ta'awanu alal ismi wal Termasuk di kampung sebenarnya ada tetangga, tangganya anggap orang yang bagaimana apa Islam yang lawala, apa orang kafir mengadakan resepsi upacara dengan minuman arah kebetulan kekurangan kursi kekurangan gelas pinjam pak tolong pinjam gelas enam si atau satu dusun tahu ini orang ini akan digunakan resepsi dengan minum minuman minuman bagaimana jangan diberi saya tidak. enggak enggak punya wah kenapa enggak punya saya punya oh, enggak punya kenapa sampai digunakan apa hal-hal yang dilarang oleh syariat atau oleh agama Islam saya tidak akan bantu punya saya dilarang oleh Allah dengan uang saya bakhil saya tidak bakhil kalau saya baik saya beri ya lebih pinjam minta saya kasih tapi kalau haram saya tidak berani tegak begitu. Wah ini nak keluaran si pelajar. Wah ini nak kerupunan kerupunan. Baik. <laughs> Nah, eh. nah, jadi kita harus berhati-hati. Kalau baik tolong maupun orang bagaimana. Tapi kalau mungkar berhati-hati. Nah, maka urusan jual beli atau pertukaran atau hubungan muamalah zaman banyak orang melanggar syariat jangan banyak lanjut itu amal kalau banyak tanya, bahaya. Supir bung timur. Ada orang datang malam-malam, ya. Anu, kota, emang, nanti mobil halus-halus gitu iya. Sudah, muat-muat saja timur. Sudah turun saya. Jangan tanya, kemana? Ke alun-alun atau ke kota. Wah, kau sengaja saya malam-malam kemana? Apa? Anu mau nyetok nomor. Wah, ini bahaya, gak dibuat dibuat ini orangnya nawa itunya <laughs> nawa itu bagaimana haram sampai mut apa buat tidak boleh diangkut diangkut tidak boleh kenapa dia sudah mengatakan akan dibuat haram kalau diangkut berarti membantu orang tadi dapat uang anggap 75 rupiah atau 100 rupiah tapi dosanya berapa sama dengan dosanya orang itu Malam ah, juga begitu ya, sudah ada orang perempuan saya lihat datang mencari belimbing atau cari semisari sana, aku ah, kota malam. Wah, kok malu sampai ah, panggilan. <laughs> Wah, Pak, di report ini <laughs> enggak dengan panggilan. Wah, bahaya itu. Aku pikir, oh, enggak jadi. <laughs> jadi murung kan, enggak, enggak mau. Enggak, kas begitu. Kalau enggak anggap dapat 5 ribu sudah ongkosnya. Iya, bukan 100 rupiah ya ongkosnya ribu, tapi dosanya sama dengan dosanya oh iya nah ini jadi harus berhati-hati iya apa saja itu nah itu maka jam-zaman begini jangan banyak tanya Kita layani orang kerja sudah kenapa jangan masuk ini larangan Tuhan larangan Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan ini dilarang jangan terlalu menu'ala dosa nah ini begini kan menolong Jangan lagi langsung menolong, jual beli perongkosan dan sesama itu. Nah ini harus berhati-hati. Kadang-kadang orang mikul dosa sendiri berat, bagaimana akan mikul dosanya orang lain. Maka fa'alaika rahimahullah ta'ala bil mubadar nasafil awal. Maka sejanya seharusnya kamu Cepat-cepat mubadarah ila safil awal ke saf awal. Jadi kalau ke masjid langsung saja ke saf awal. Biar majulah dunia akhiratnya. Langsung ke saf awal. Tapi di belakang imam, nah, saya katakan tadi jangan tergesa-gesa ke sana, lihat dan ukur dirinya sendiri, ini cukup cakep untuk menjadi imam Anda. Ngerti apa tidak? Oh iya, boleh. Apa? Walaupun masih muda, nggak apa-apa Soalnya muda itu akan sama, pokoknya sudah balik. Pengertian yang penting. Kalau enggak, lebih baik di kanan kiri ya nah, itulah nah, dapat kanannya lebih afdal <clears throat> wa alaika bi rasul sufuf rasulnya luruskan rapikan rasul merapikan meratakan dan sufu uh, eh, taswiyah meluruskan mas tatok sedapat mungkin fa inna hadhi sunnatun majitatun min sunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebab ini lurus asfalt sunnah tapi mati. Bagaimana mati? Kebanyakan dan dijalankan oleh orang orang Islam. Nah, Tadi sudah katakan. Sampai oleh Syekh kemudian katakan sunnah ini sunnah di, tapi mati. Kalau mati? Tidak dijalankan. Banyak orang tidak menghiraukan. Nah, kalau sunnah-sunnah Nabi tidak dijalankan orang alias mati, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, jaminannya besar sekali. Apa kata Nabi dalam hadis? Hadis dengan Hasan. Man ahya sunnati faqad ahabbani ma. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Siapa yang hidup hidup ke sunnah kata Nabi. Itu Nabi nggak jalan kemana. Ya, wah ini nggak jalan kan. Hidup kan. Kita pelajari, pelajari, pelajari. Nanti hidup hidup kan. ke sunnah Nabi. Lah, orang ke sunnah Nabi itu tandanya cinta pada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi dijamin akan bersama Nabi dalam surga karena ma'ifel jannah sama aja jadi sekarang ini kita orang-orang Islam laki perempuan gimana san kepada lu perjuangan kita ini untuk menegakkan apa tidak lain menegakkan sunnah Nabi kita berjuang menegakkan apa jangan si orang Islam hidupnya dalam usahanya perjuangannya menegakkan yang bukan dari Islam ini kan paling ada peraturan Islam, adat Islam, adab sopan santun Islam, akhlakiat Islam, kita hidupkan. Berarti kita menegakkan Islam. Tapi kalau ada adat, tradisi, biasaan, cara, dan sebagainya yang kontras dengan Islam, lalu orang menegakkan itu berarti menegakkan benar Islam. Maka sudah saya katakan, adat yang lama, tradisi lama yang sebelum datangnya agama Islam itu masih belum habis. kejakatan lagi adat baru dari barat, dari lain. Nah ini masuk di agama Islam. Ini belum habis, masukkan lagi. Nah kita bagaimana? Harus berusaha menghidup, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah saya contohkan, orang mengadakan upacara perkawinan alias mantu saudara. Sudah. Masih ada adat pamannya itu ada. Jadi adat yang bukan dari Islam, apakah zaman animisme, apa zaman apa itu masih ada. Cara-cara itu kan masih ada. Itu belum habis ini Termasuk milih hari, karena belakang dan sebagainya. Ada sajen, ya, ada masih cok bakalnya masih ada sandingan masih ada kembang mayang dibuang di atas genteng ya itu masih hilang nah, ini belum selesai tidak dimurnikan misalnya ya tentu ini masih akan hilang tambah sekarang baru dari tambah tukar cincin tambah motong roti bersama di muka umum rotinya jatuh ada lilinnya ada kresnya wah ini bagaimana ini belum habis cara ini lagi. Nah, Islamnya eh, terjepit ini. Ya, dijepit ini, dijepit ini. Bagaimana? Nah, kita buang ini semuanya kembali hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kita kesemuanya lagi kembali menghidupkan sunnah sunnah lagi bagaimana? Nah untuk dapat menghidupkan ya harus belajar Tanya Pas alu ada dzikri itu tuh la kamu tanya. Bagaimana sunnah Nabi? Kalau makan bagaimana sunnah Nabi? Kalau minum bagaimana? Kalau jalan bagaimana? Keluar dari rumah bagaimana? Apalagi sholat ibadah dan sebagainya bagaimana? Akhirnya jalan sunnah Nabi. Anggap kecil aja sudah anggap kecil mau makan. Sunnahnya Nabi makan dengan tangan apa? Kanan dengan baca Bismillah. Kalau biar sambil lah kata Nabi tangan eh, makan dengan kanan. Akhirnya sunnah mau makan tangan kanan wah ini sebenarnya adalah makan dari kiri tangannya sehat afiat ya, yang kanan tidak apa-apa makan dari kiri ini sebenarnya setan karena dikatakan kol biyamini wala taqul bisinari fa inna syaitana ya'kul disinari maka dengan tangan kanan jangan makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri sekarang adalah makan dengan tangan kiri nah karena makan dengan tangan kiri ini adalah sebenarnya siapa? setan sunnah itu perjalanan cara nah ini jadi kita tidak meninggalkan sunnah hasanah, tapi na'udzubillah sunnah saya ah Bagaimana? Nah ini masalah hanya minum saja. Apalagi lain lainnya. Apalagi sampai tingkat wajib dan haram. Nah inilah masalahnya. Jadi jelas Allah berfirman, "Fa'alaika rahmatullah taala bil mubarakah sufur awal wa 'alaika rasul sufuf wa tasbihatuha mastata'ta." Fa inna hari sunnatun mayitatun. Ini sunnah sudah mati. Tanya dan jalankan orang. Hidupkan. Man ahyaha kana ma'ahu fil jannah kama warada. Siapa yang hidup, hidup sunnah Nabi akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga Allah SWT dengan hadis lengkapnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah jadi harus diperhatikan betul-betul dalam segala persoalan, terutama masalah soal sholat jamaah, sholat pelanggan masjid dan sebagainya. Saya rasa penjelasan sekian dan sekarang saya lanjutkan penjelasan masalah-masalah yang sudah diajukan beberapa minggu. Ada beberapa masalah. Pertama masalah pengpegadaian. Ada yang tanya, Bagaimana kalau ada orang merasa terpaksa? Ya penghasilannya kurang dan sebagainya dan sebagainya, tidak punya uang terpaksa ya jadi. Jadi itu sendiri begini masalah. Dalam agama Islam ada di muka rohen, babur rohni, bab jadi Nah, jadi cara Islam itu bersih, tidak ada rentan, tidak ada anakan. Ini boleh tapi kalau ada gading, ada rentan, ada anak kan karena rentannya dan anaknya itu menjadi haram. Jadi menjadi haram. Nah, jadi ada gading, selisah. Begini caranya. Anggap ada orang membutuhkan uang 50 ribu. Sudah. Dia hutang pada kawannya. Pak Al, Pak Al, saya tolong hutang dong. 50 ribu saya peminta nah ini gelang sama pegang ini gelang harganya 100 atau lebih 50 bukan di bawah mesti lebih ini gelang tadi. jadi menaruh gelang oh, ini namanya menggantikan tapi jangan syariat kita katakan menaruh utang uang 50 ribu menaruh gelang yang harga anggap 75 atau 100 atau berapa atau saya tempuh 3 bulan kalau dalam jarak dalam tiga bulan ini saya bisa membayar, ya saya bayar. Itu sudah saya bayar gelang kembali utuh. Tidak kalau, tidak kurang, tidak hilang, tidak apa pun. Beres sudah. Boleh, tidak apa-apa, selesai. Sudah. Sekarang nggak bisa bayar. Ya tidak bisa. saya tempo tiga bulan. Saya tiga bulan tidak bisa bayar. Omong, Pak, saya tidak bisa bayar. Lalu kenapa kalau bayar tagihan tiga bulan? Ya, ini gelang dijual. Atau berapa harganya waktu itu gelang? Anggap ini gelang ada 50 gram. Harganya umpamanya. Ya, harganya emas anggap 5 ribu segala. Nah, berapa? 250 jual. 250 sudah jual harga umum tidak boleh di, dijatuhkan harga tidak bisa harga harga umum bagaimana harganya sudah dua 2000 eh, puluh ribu sudah uang puluh ribu potong apa utangnya dua ratus ribu kembali kepada yang punya kelas beres tidak ada kan tidak ada anak kan tidak ada apa nah ini tidak apa tapi kalau gading ini apa orang butuh uang saudara taruh apa baju atau kain atau dan sebagainya sudah terima itu berapa satu bulan satu bulan nggak bisa nggak bisa bayar ini boleh kasih teko lagi nambahin Nganain istilahnya ya nambah. ini riba sampai bulan lagi nggak bisa bayar Nganain lagi kan gitu nambahin lagi nah ini nggak boleh kalau tidak dianai akhirnya apa hilang nah ini ada unsur ribanya zaman jahiliyah begitu itu yang sama dilarang. Nah, Sudah, jadi saya terangkan antara antara pegadian ya cara syariat murni bersih halal ada pegadian secara duniawi umum banyak ada lain-lainnya dan mahal halal. Nah, sekarang orang tanya lanjutannya kalau terpaksa nah gimana terpaksa? Nah, dalam Islam itu dilihat orang terpaksa itu kalau nggak apa mati yang jangan terpaksa bisa halal itu kalau tidak bisa mati. Contohnya, orang di padang pasir sudah lapar, tidak ada dimakan sama sekali. Cari daun, tidak ada. Padang pasir kosong, tidak sudah apa-apa. Kalau tidak makan, mesti apa? Mati ukuranan ya, ukuran dohir ya, ukuran akal ini. Tidak makan mati, ukuran kebiasaan adat, tidak makan mati. Bagaimana? cari rumput tidak ada, cari daun tidak ada, sekarang tidak ada. Ada bangkai anjing lagi. Ada batangnya bangkai anjing. Bagaimana? Boleh makan. Nah ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi ghaira baghin wala adin. Tidak melanggar dan tidak bicara. Terpaksa. Kalau Ismail tidak Nah sekarang kita di kota, tidak punya uang bagaimana? Serta ini masih bisa utang tanam, usaha sana, jual saja barang akan digantikan. Nah, ini jadi kalau butuh uang, tak punya ini utang saya nggak boleh, barangnya jual. Nanti dapat rezeki beli lagi, insya Allah diganti oleh Allah. Jadi jiwa besar, jangan sampai terjumus kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat lain. Sudah. Jadi masa terpaksa kita tahu, jangan gampang terpaksa. Kenapa gua ini terpaksa? Kenapa? Nah, mau bikin besar rumah, bocor semua, nggak punya uang, <laughs> gaji nggak terpaksa itu. <laughs> itu bukan terpaksa itu. Ya, jadi masih bisa usaha lain. Nah, ini sudah. Lalu orang banyak orang kerja di perbuatan yang eh, di dalam pekerjaan yang ada haramnya bagaimana? Ya jelas haram. Tadi saya <laughs> contohnya banyak tadi ya, kan banyak tuh. Walau tak awal juga alal bir apa apa alal ismi wal udwan. Ayo sudah, sudah. Jangan lagi menolong, jangan lagi ini, jangan lagi walaupun jual beli. Sekarang kerja. Kerja di tempat haram ya haram. Ada yang cari kerjaan. Gimana dengan kerja? Kita pabrik arak menjadi pekerja ya di pabrik arak ya sama itu dosanya. mana ke toko mana? Oh enggak saya kerja di warung Baru mana? Baru akhirat kafir. Ya, jual bahasa macam-macam. Ada sate babi, ada goreng kodok, ada apa lagi tikus, ada macam-macam. Bagaimana? Iya, weh haram itu tidak boleh. Nah ini jadi bekerja di dalam dalam keadaan atau pekerjaan haram ya ikut hal haram sama. Nah, ini harus hati-hati. Jangan lebih bekerja, muamalah segala, muamalah hubungan. Orang ini haram semua harta benda tidak boleh kita hubungan sama dia. Ada A ya, A dan B sudah. A ini uangnya 100% haram, jadi halal. Kita hubungan jual beli utang dia tidak boleh. Kenapa? Uangnya ini 100% haram. Tidak boleh. Kalau ada halal ada haramnya, bagaimana? Ya ini ada halal, ada haramnya. Boleh hubungan, tapi hubungan nawa itu saya yang mana? Yang halal. Ini masalah hubungan atau muamalah. Muamalah dengan orang yang 100% yang haram itu adalah haram. Kan dan sebagainya dari mana? Nah, tapi hubungan dengan orang yang ada yang ada haramnya nah, boleh, tapi nawaitunya yang mana? Yang halal. Nah, saya halal. Sebelum eh, mau hubungan, saya anggap yang halal, niat yang halal. Orang yang mau ini sampai pulang lagi, ya. malam dari saya. Jadi tadi bawah mereka menang mereka. Ini bahkan. Wah, kita harus mundur. Bukan yang halal sekarang. Orangnya suruh ngaku sendiri yang akan dibikin apa? Ya, yang dalam ini cerita dalam ya, Nah, ini mundur tidak boleh. Nah, jadi kita harus Kedua masalah masalah soal Dalam syariat begini Orang menyuap orang itu kalau melanggar hukum, mengrusak. hukum. Contohnya begini, barang ini haknya A. Ya. Lalu yang mengurusi tadi supaya diakukan ini kebiasaan si B. A, B ini bayar nyorok nyorok. Nah, ini adalah haram. Yang memberi haram, yang diberi haram, yang diberi haram. Karena mengalahkan hak mereka, merusak hak. Sudah saya contoh lagi ada orang perempuan ditinggal mati suaminya atau cerai sebenarnya belum selesai idahnya. Anggap meninggal istrinya atau suaminya, eh, idahnya 4 bulan 10 hari atau dicerai ya salah satu anggap tiga bulan dalam kapan sekarang sebelum selesai idahnya sudah mau kawin. tidak kan boleh loh. Tidak boleh anggap ini 4 bulan 10 hari, ini masih 2 bulan, tidak boleh bagaimana? Tidak boleh kalau minta puluh keluar sama. Ya, sudah dikasih uang 50 ribu supaya ya, melanggar ini, melanggar ketentuan syariat ini. Wah ini haram. Itu yang disebutkan hadis la'anallahu rasi wal murtasi dilaknatkan oleh Allah orang yang nyogok dan yang di soko. Ada syarat wal mustarsi yang minta di disogok. Ini aslinya. Nah, sekarang ada masalah biasa. Kalau seorang anggap, anggap punya surat sudah, surat, surat, ini saya tidak keluar dari tangan yang menulis surat ini, yang memberi surat. Kecuali kalau saya beri. Bagaimana? Orang itu dosa tapi yang memberi terpaksa tidak apa apa tidak apa. Tapi yang ini berdosa, ini namanya orang pungli. Apa istilahnya sekarang? Pungli. Nah, itu lah. Kan. Jadi orang Oh haknya orang ini, ini orang tidak surat. sudah dengan apa? Kan haknya berikan. Tidak diberikan, dia apa? Bayar. Apa ada peraturan? Kan ada peraturannya. Kan dia mau sendiri. Kalau tidak akan saya berikan, kalau dia tidak kasih apa-apa. Padahal kan boleh orang itu. Boleh, tidak perlu nak mualan nasi. Bil Makan harta benda orang dengan apa? Batal. Tapi yang memberi sekarang, saya kalau tidak saya beri, saya beri. Tidak puasa saya, tidak terpaksa. Oh. Jadi saya memberikan daful galak, pola apa? Pola galak. Saya nggak apa-apa. Ini yang haram. Nah, ini yang diberantas. Haram, tidak boleh. Sudah saya contohkan gampang saja. Ada orang pinjam sepeda sama orang pinjam bulan sudah selesai kan diminta yang punya disuruh nebus bagaimana boleh nggak boleh bagaimana sepedanya orang dia pinjam ditarik suruh nebus oh sepeda orang bagaimana atau orang nemu orang terbukti bahwa yang punya ada oh ini barang saya buktinya ini ini, ini jelas dia punya dia minta mana barang saya kan berikan mestinya enggak sebelum tebus ini zalim kan zalim kan ya kuluna amwala nasi berbantu anda yang punya tadi kalau tidak saya kasih terpaksa tidak keluar daripada keluar dapur balak tolak balak saya kan kasih yang ngasih nggak apa-apa untuk dapur balak, tidak bantu itu bukan dapur balak, balak, itu tidak keluar barang saya, bagaimana? saya teraniaya ini yang zalim yang yang yang apa yang pungli atau yang ambil nah ya, ini masalahnya jadi kita tahu tapi kalau melanggar hukum melanggar hak itu semua dilanggar arasi wal murtasi ada hadis yang lain wal mustarsi jadi yang nyokok yang disokok yang minta di sokok ada musuh dan sama ini harus orang sewa rumah yang sama jadi orang menerima orang dan sebagainya dan sebagainya kalau diminta orangnya lantas minta itu dan sebagainya. Itu kan Bukan haknya bagaimana? Ya, itu saya temukan pinjam sepeda sebenarnya. orang pinjam sepeda kan situ itu Pak pinjam sepeda mana? Atau Honda itu sudah pakai pakai pakai. Orangnya oh, putus sudah Pak mana sepeda saya? Saya akan pakai. Oh sepeda sampean? Iya tuh tadi saya bayar. bayar apa? Enggak, akan bayar. Kalau enggak, enggak saya kasih. Baru enggak boleh itu sana ya rumah ya macam-macam apa saja bukan haknya itu termasuk ya kuluna amwal nasi bil bil nah, ini kemudian ada masalah seorang istri selalu mengingatkan suaminya ke jalan baik nah, gimana ya baik mereka <laughs> tanya seorang suami eh seorang istri suaminya suaminya pak sampai yang giat ngaji sampai bangun sholat sampai nggak kerja jadi halal kan jumatan jangan telatan perempuan tuh ngomong begitu sama suaminya saya enggak kalau orang punya istri begitu pegang saja itu jangan jangan dilepaskan emang ini iya hemat itu Wah besar. Baik. Jadi soal suami memang untung dapat SD begini. Ya. Jangan dibalik. Eh, suami ngaji Pak jangan ngaji Pak. Bahaya ini. ya, nah, ini baik itu. Jadi istri terus saja nasihati suaminya. Baik mendorong kebaikan. Malah itu ada pembantu. Itu namanya kawan hidup sehidup semati. Bukan kawan hidup di dunia, tapi hidup di dunia akhir. Ya ini baik sekali pagi-pagi sampai bangun eh pak pak bangun bangun ya soal suku maka ada hadis begini kalau malam ya malam orang suami istri suami yang kalau suami bangun istri ini ajak tahajud kalau tidak mau sebenarnya di, di apa jalur air di disiram dikepiri air lah wajahnya sebaliknya perempuan yang bangun dulu suami ini ayo tahajud kalau tidak mau di dikepiri ini dirahmati oleh Allah nah, kan inilah kalau tidak ya lain tadi ini termasuk apa? Ta'awun fil firibat apa balik lagi Dan dia gampang itu gaya Ini kan ta'awun Hai, Malah orang-orang dulu ya, orang zaman salaf, zaman masyarakat Islam, zaman salaf kalau suaminya bekerja, keluar mau kerja, istrinya itu ngomong, Pak, Pak, sampai cari rezeki yang halal. Berilah makan kita yang halal. Sebab, eh, jangan-jangan memberi makan kita yang haram. Kita ini sabar, tahan, tak makan. Tapi kita tidak akan kuat menahan dosa. Begitu. Setiap suaminya akan keluar, pasti yang ngasih tahu. Pak, cari yang halal. Jangan cari yang haram. bila makan minum kita yang halal. Jangan dibeli minum yang haram. Kita sabar, tahan, tak makan, tak minum, tak apa-apa. Tapi kalau dosa, tak kuat. Gitu. Ada sih sekarang. Gitu mudah-mudahan ada ya dia belum ngaji ada ya wah itu untung seorang laki begitu kalau begitu alhamdulillah dingin mau jalan ibadat ini eh, mau apa mau bekerja ini wah dingin entah kerja berat bagaimana enteng kerjanya so ingat suara SD tadi terus mendengung di telinga di mana berada suara musik cari yang halal <laughs> dia jangan cari yang haram waktu itu pikir terus tidak berani dia ya mau kianat jual ingat lagi mau nipu orang nimbang niru suara ingat lagi cari yang halal wah ini lagi selamat terus wah ini bagaimana ah, insya Allah barokah nah, jadi baik istri yang suka memberikan nasihat padahal suaminya baik baik sekali Anggap tidak dapat rezeki, tidak apa-apa, selamat tidak apa. Nah, makan apa adanya, sama sabar. Nah, tapi orang begitu, insya Allah tambah barok, barokah, barokah minallah. Kemudian ada masalah pertengkaran antara suami istri. Eh, ada lagi sekarang. Suami bertengkar. Kalau sudah bertengkar, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata talak. Ini bagaimana? Ini bisa ditanyakan seorang suami istri sedapat mungkin jangan bertengkar sedapat mungkin kalau <laughs> tidak mungkin ya bertengkar <laughs> kan gitu kan lah bagaimana suami istri kok bertengkar ya kalau yang yang laki itu kasar keras yang istri lunak sabar kalau yang istri kasar ya keras ngomelan <laughs> ya ya ya, ya lagi suaminya yang sabar jadi itu tidak penting suami keras esnya keras mulai sama saja tensi ya dapat konsep terus nah ini bagaimana nah, tidak kalau bertengkar sekali-kali jangan mengeluarkan kata-kata menjurus kepada tak nah, jadi harus hati-hati kadang-kadang sudah tengkar tengkar tengkar tengkar ikut talak tapi kalau mau Nabi begitu saja. Wah bagaimana? Kalau sudah mengeluarkan kata-kata talak yang kata sorry, sorry itu cerai, bisa pola tiro, caro, ini sorry benar terang. Itu otomatis jatuh. Jatuh, jatuh. Talak Walaupun dia nawa itu, jat nawa itu, pokok omongannya, omongannya apa? Sorry, jelas. Kekal masalah itu setuju. Ada orang. Kekal masalah mengatakan sudah kamu saya terima. Jadi salah satu. Padahal marah sudah dari marah itu bagaimana kalau kata kalau gini secara apa talak tiga sekali udah oh, ya, marah nggak bisa kali jatuh berapa jatuh tiga nah ini berbahaya kalau suami eh, istri minta pak wah ini gak kuat pegatan <laughs> Kayak gitu lah. Ya minta begitu Kalau begitu suami sebaiknya jangan jawab Kalau suami jawab iya Itu sudah jatuh talak Nah, itu maka saya jelaskan dulu Kalau iya otomatis jatuh Kalau dia mengatakan gampang kenapanya? tanya sampai mengatakan gampangnya Nah ini kita ya kalau Kalau enggak ngawai itunya gampang itu wis jatuh nawait pala jadi taat nah, kalau gampangnya itu gampang bukan urusan ini ya, ya. ya. nah dilihat itu kata-kata sorry kalau saya iya ini jatuh taat nah, kalau gampang nanti dulu tanya bagaimana kinaya nah, ya, makanya ada kalau kamu kinaya nah, jadi kalau sudah mengatakan terus terang begitu baru jatuh Nah, kalau nggak terus terang nggak solid kita ya, masih tanya niatnya. Keker, keker, keker, kata suami, wes kamu pulang saja ke rumah ayam. Pulang ke rumah ayam. Ini jatuh kelak apa enggak? Belum tentu. Tanya ke dulu. Pak, sampai mengatakan begitu di apa niat sampai? Ya saya biar ngasuh dulu di sana. <laughs> ya, itu loh. Jangan apa belum itu. Saya konsumsi belum kan. tahan kalau dia katakan belum niat ucapan tadi putus sudah jatuh nyata nawa itu ini jatuh nah, ini jadi harus belajar sudah sekarang kalau jadi talak jadi sekarang bapak talak satu talak dua ini boleh rujuk boleh kembali talak satu, talak dua boleh rujuk. Kalau sudah talak tiga tidak boleh rujuk dan tidak boleh kawin dan nanti kecuali kalau perempuan itu hilang idahnya habis dikawin orang lain sampai jadi sampai dukul dipegat lagi cari oleh orang itu habis idahnya baru oleh istilah di sini dia elat letih <laughs> ya istilahnya lebih itu orang kafir ya, ya, iya kan gitu loh iya nah, itu. itu berat dia nggak boleh harus kawin orang lain nah, sudah sekarang masuk rojo ini apa perlu saksi apa anda enggak wajib saksi kalau tadi menikah waktu sekali secara umum ada kenal orang lebih baik besar sekian biar kembali misalnya tidak dicurigai orang ini sebetulnya kalau kali teman-teman padahal sudah rujuk loh ya lebih baik disaksikan tapi tidak saksi tidak apa-apa dan perempuan mau nggak mau kalau rujuk itu tidak soal pokok orang laki merujuk. Perempuan nggak mau, tidak bisa, tetap jatuh. kira kira itu cari, cari satu ya. Kira-kira satu bulan laki datang wis kamu saya tarik kembali, saya rujuk. Mau tidak mau jawab tidak jawab sudah lo. <laughs> Jawab perempuan jawab tidak pak sekadung. <laughs> Ya, tidak tidak Nah itu, tabes tiga kali, apa dua kali, tiga kali nggak bisa. Nah ini harus berhati-hati. Maka itu jangan kalau bertengkar, sedapat mungkin jangan bertengkar. Umpama terjadi, jangan sampai gampang-gampang mengeluarkan ini namanya menyesal akhirnya. Apalagi kalau sekali tiga panasnya tiga kali, masya Allah. Berat sudah kalau tiga kali. Ucapan sekali tapi nyebut tiga kali itu dari tiga itu ada isinya, sudah dia pegat atau kamu, saya cerit tiga kali. Itu langsung dihilangkan. Kadang yang mangkanya jengkelnya cerit seribu kali. Wah itu itu tetap jadi tiga. Tiga, tiga berapa ini? Sembilan ratus, sembilan puluh tujuh, ya. Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh tujuh dosa. Terus itu bisa, ada hadis. Tiga, jatuh talak tiga, putus dulu. Ya kalau dia kata seribu, tinggal berapa? tujuh wezirnya dosa Dosa. Orang-orang jahat dianggap. nah, ya, ini jadi harus berhati-hati. Maka cerai-cerai itu adalah abu halal ilallah at tolak halal yang sangat dibenci oleh Allah itu sholat. Kecuali kalau memang memang perlu. Kadang-kadang wajib sholat itu kalau perempuannya nggak mau nurut. Sholat nggak mau, ibadat nggak mau. Hanya tonggok saja tiap malam. Wah keluar pergal bebas, dicegah nggak mau. Kalau begitu, jangan banyak buat apa. Tidak ada gunanya pegang orang begitu. Nah, karena malah wajib itu. Kalau tidak kuat dia amar pada muka dapat. Nah, ini masalah yang kesian sebaliknya perempuan punya suami tidak kenal suami lah sholat wala ibadat ahli tombok ahli mampu keluar malam mampu begitu istrinya apa apa ini tidak bisa katakan pak kalau begini sampai saya pakai saya cari tidak bisa nah perempuan bisa mencari nah tidak bisa bisanya lapor saja ke bapaknya orang tuanya atau ke PA kerajaan saya tidak kuat sekarang kenapa suami begini begini begini boleh nanti PA ya pada agama, ya, yang itu bagaimana masalah. Tapi kalau laki kan gampang saja, apa tidak mau sekarang? Iya, balik uji. Apa balik uji? <laughs> ya, ayo jauh ke sana. Tuhan tanya kita, sekarang orang sudah tidak kali ya. Tapi kemudian curahan orang lain untuk mengamini, kemudian merasakan, kemudian tidak tidak dilepas tepat ini. Agak tepat lah, itu cocok kalau gitu. nah, begini masalahnya. Kalau orang sudah mencari orang ya istrinya eh, tiga kali ya sudah menyesal benar gitu mau kembali nggak bisa nyuruh orang ya, ya coba tolong ya, tolong kalau kawin ini ini begini bicaranya misalnya, sudah sampai kasih uang seratus ribu dua orang ini laknat la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Caranya ini dilaknat ke Allah. Caranya dulu ya, saya terangkan. Ini cara begini, ini minta, loh, saya minta loh. Iya. Menyuruh, ini dilaknat ke Allah. Sudah, sudah. anggap melanggar. Ya, melanggar, nyuruh orang, sudah. Habis melanggar, kawin orang tadi. Saya kawin, kok merasa cocok, jodoh. Bagaimana? Tidak mau cerai, tidak salah. Salah. Janjinya bagaimana? Salah. Ya, sampai kawin sementara, sampai cerai, waduh emang. <laughs> saya sudah cocok, bagaimana? Ya sudah, jadi. Nah yang suaminya, ya kan akhirnya menyesal, akhirnya sudah makan jantungnya, akhirnya TBC, kurus, kurus, kurus, kurus, mati, mati ngenes namanya. Nah, itu bahaya, itu salahnya sendiri, kenapa begitu? Nah, caranya sudah haram, mintanya lah, minta, ya, nyuruh sampai kawin dulu ini biar halal bisa kembali cara ini laknat lakna wal muhalil wal muhalal lah hadis ayun sudah menganggap sudah jalan begitu begitu lalu ada orang kawin tidak mau bicara tidak apa apa dia orang itu tidak apa apa tapi yang rugi ya siapa ya suami pertama tadi mungkin kurus kurus kurus makan jantung akhirnya kemana salah sini tidak boleh tidak boleh yang sini Mahalil mahalil nggak boleh dua-dua ada haram. Caranya itu. Lebih diam-diam saja, minyak nurun, yang nurun nggak apa-apa. Minyak nurun saya nggak jalan. Kembali lagi tadi, kota awanu. Oh tidak. Kalau nurun biasa ini kan nggak nolong, disuruh. Disuruh. Pak, sampai kawin ini sementara, biar halal, nanti kan dia halal ya, dia halal jangan kasih uang sekian lo ini caranya jadi kawinnya nawa itu akan nyerai kan gitu itu nggak boleh kalau biasa aja iya. wah ini kesian begini orang lain juga hukum wah ini kesian mau gak bisa nah, sudah saya tolong jangan pakai disuruh begini nilai ilah nah lo kita lo gak kawin apa sudah cari bukan nawa itu kawin sudah begitu tahalul itu sudah ya sudah ya cari sudah nah, ini baru namanya menol, menolak berkajaran kalau tadi caranya itu enggak. Tapi la'an la'an la'an Allah al-muhalil wal-muhalil Niat baru biasa saudara begitu kesian.